انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كسر ويقدر وبدل الابدين ودهر الزاهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه اول sifat 20 Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam Dengan puji-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya Lagi menarik akan kelebihan pemberiannya Di sini satu pelajaran kepada kita umat Islam Supaya kita selalu mengingat akan kebaikan Allah kepada kita Untuk kita memuji kepadanya dan bersyukur kepadanya Untuk kita memuji kepadanya Apabila kita mengingatkan kebaikan Allah dan kita memuji dan bersyukur kepada Allah, pasti segala nikmat-nikmat Allah yang kecil dan yang besar semuanya akan diserahkan Allah kepada kita. Tidak ada satupun nikmat daripada Allah yang disimpannya. Semuanya lengkap diserahkannya kepada hamba yang sudah Islam dan beriman serta pintar untuk berterima kasih kepada Allah. Atau secara ringkas apabila orang selalu rancak membaca Alhamdulillah Orang itu akan dilengkapi segala nikmat Dan nikmat yang belum ada akan diadakan Tuhan kepadanya Yang sudah ada ditetapkan, yang belum ada diserahkan Luar biasa hanya satu kewajiban yang dilaksanakan yaitu bersyukur kepada Allah. Sebaliknya apabila manusia lupa akan kebaikan Allah terhadap dirinya dan tidak akan mensyukuri akan nikmat Allah, maka nikmat yang ada itu diambil semuanya oleh Allah. Dan yang belum ada dijauhkan sejauh-jauhnya oleh Allah. Negara yang isinya mendapat nikmat kemerdekaan. Setiap kemerdekaan namanya merdeka, segala-galanya nyaman. Tidak ada orang yang merdeka, tidak nyaman, tidak ada. Bagi negara yang mensyukuri akan nikmat kemerdekaan, maka yang asalnya Indonesia maka ditambah lagi kekuasaannya mencapai kepada negara lain artinya bisi daripada negara lain misalnya negara apa jadi asalnya sendirian Indonesia sekarang sudah bisi karena ditambah Tuhan nikmatnya dan apapun kenyamanan yang sudah di dalam negara ini kada dicabut Tuhan bahkan negara yang lain kenyamanannya diunjuk Tuhan ke Indonesia Itulah apabila Indonesia bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan. Sebaliknya, apabila Indonesia tidak ingat akan nikmat Allah, tidak bersyukur akan nikmat Allah, negaranya sendiri sudah kacung, kacung, kacir, kacung, kacir, kacir, kacung. Dan negara lain akan menyasar kayak kita. Maksudnya akan menyengsarakan kita. Kita sudah sangsara, orang lain menambah sangsara lagi. Hanya satu kesalahan, tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kalau sudah negara kita seperti itu, maka yang penting adalah diri kita dan rumah tangga kita. Jangan sampai rumah tangga kita yang kurangnya lima orang atau empat orang itu terjadi sebagaimana negara. Jadi kita ambil yang kecil udah, walau negara udah keadaannya begini, rumah tangga kita jangan seperti itu. Rumah tangga kita jadikan rumah tangga yang pandai bersyukur kepada Allah supaya kita tetap nikmat dalam rumah tangga itu. Bahkan yang di sebelah nikmatnya me, me, me, me, me, meluncur ke rumah kita. Hmm, jadi kita senang dan bertambah senang karena semuanya milik Allah. Allah mau menetapkan, Allah mau mengambil yang lain diserahkan kepada kita. Mau apa? La mani alima a'taita wa la mu'tin ta'ula rad dari maqarid yang qawm dari jadin darjat. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing akan kita dengan berkat nabi kita yang paling dicintainya Rasulullah SAW ke jalan syukur akan Allah Subhanahu wa taala kita membawa dulu rumah tambah kita supaya menjadi orang yang syukur kemudian kalau bisa kita membawa jiran kita supaya syukur kalau bisa lagi kita membawa kampung kita supaya jadi kampung yang bersyukur seterusnya sampai kepada daerah sampai kepada provinsi sampai kepada negara kalau bisa tapi mula-mulanya harus tahu dari mana dari mana dari diri sendiri Udah diri kita pandai bersyukur, barulah kewajiban kita, istri kita, baru anak kita. Selesai. Diri kita, istri kita, anak kita, selesai. Kalau sudah ini menjadi orang yang pandai terima kasih, nikmat di rumah kita itu yang ada tetap, malah ditambah lagi senang balung ada di unjuk Tuhan lawan kita terlihat dengan jelas kalau orang syukur kepada Allah bisa ayam empat nang empat ini tetap sekali nang di tiga rumah membariakan ayamnya lawan kita dua dengan alasan krisis ekonomi kata kawa mau panik jadi ngarannya kita menjadi eh, pengasuh ayam. Bukan pengasuh manusia kan biasa kalau manusia itu bisi anak ada awal maharagu diserahkan kepada ibu asuh. Ada ini ayam asuh. ada kawal lagi ulun maharagu ayam ijab. Kalau kamu umpani ulun serahkan ulun aja. Nah, kalau hujan yang lain pulang ulun kada kawa lagi jar mengurus umpan ulun sibuk jadi umpan-umpan yang ada di rumah ulun ulun bariakan dengan iya nah ada batu kar umpannya ayam di bari orang umpannya di bari orang nah apalagi dan seterusnya seterusnya mundak bapandar kita jadi orang ahli muntung kan kita ini mahajatakan ahli pakai maksudnya ahli mengamalkan jangan hanya ahli omong makan kada perlu kita pandai yang penting suap suap di antar masuk suap di sini ditaguk bukan suap nang artinya nang jaga menyebabkan negara anu terlena terlena itu nyanyian lah Umpat badundang ayo pak Napa pilihan lagunya terlena. Kita ulai. Ujal oh, ayuha. Terlena, oh aku terlena. Negara yang sudah hampir tersandak segala-galanya diakibatkan tidak bersyukur atas segala nikmat Allah di antaranya kemerdekaan. Yang dahulu negara-negara lain takut kepada kita, sekarang negara lain itu menguasai kita. Dengan teknologinya, dengan ilmunya, dengan kepintarannya, dengan hartanya. Kita menjadi negara yang susah umpamanya, maka nang sugih mau utangi. Nang sudah kada kalau bayar utang, masih aja mau diutangi. Itu ngarannya kelimpatan pintar. hidup yang penting hai umat Rasulullah makan cukup sederhana utang sama sekali tidak ada itu luar biasa kalau udah makan cukup sederhana utang tidak ada itu nikmat paling besar di zaman Rasulullah SAW masih ada sahabat meninggal dunia dikabarkan kepada Rasulullah di dalam masjid ada sudah mayat Rasulullah SAW bersabda, tanya dulu mayat itu ada utang nggak? Dijawab oleh keluarganya ada utang. Kata Rasulullah silahkan yang lain menyembahyangkan. Saya tidak ikut menyembahyangkan. Rasulullah tidak mendoakan kepada orang-orang yang mati mengandung utang. Luar biasa. Sedangkan utang seribu bayar seribu boleh Dalamkan itu ruginya Rasulullah tidak mendoakan kepada orang itu. Karena setiap orang yang terhutang pasti dia akan memberatkan kepada orang lain. Pertama yang diberatinya yang menghutangi. Kiamat menghutangi menghutangi berpikir nak nagih. Kan membaratakan ke orang Ya kada. Nah, lama patut pulang bapintaan kasih tu kemari duit hendak bayar utang nang ba nang ba utang ke abah nang membayarinya anak cucu kenapa kenapa anak cucu sudah merasa nang ini abah bisa berutang aja nang membayari unda unda berjual walau di korteng kesan bayar utang bayar utang sidin utangnya pulang karena jaga unda dasarnya masuk kontong sidin no ada anak dua pada saran tak tang malam berdoa ya Allah abah ulun mati akan jadikan cukup. Siapa-siapa abah nang mengzalim anaknya, maka si anak doanya langsung diterima Allah. Sebab si anak kena zalim, abahnya nang mengzalim. Rasulullah bersabda, dakwatul madlum mustajabatun walau kanat min kafirin. Bermula orang yang dizalim seperti anak tadi, dizalim abahnya, apabila anak berdoa kepada Allah minta balasakan, maka langsung dibalas Allah. Walaupun anaknya itu kafir. Jangan berani-berani mendalim orang. Jangan berani-berani membunguli orang, menipu orang. Jangan wani-wani menyalahi janji lawan orang. Janji hendak menolong-menolong membantu orang. Sekalinya kada terlihat membantu menolong. Malah orang yang asal-asal menolongnya dihinyiknya. Dolim babanara. Berjanji berjanji pulang dengan nama Allah saya akan melaksanakan tugas saya selaku anak dengan tulus ikhlas karena Allah Ta'ala tidak menerima sogok, tapal, suap dan sebagainya lamun sedikit bisa kalinya ya Allah ya Allah kada penyumpan kada pemalu lagi samut yang tahu nang itu apa? korupsi samut ya tahu apalagi manusia kada ada sumpan kada ada malu kada ada takutan lawan Allah taala lamun Allah taala kada ditakutani ya, siapa lagi nang ditakutkan Jadi yang, yang penting lawan kita adalah rumah tangga. Aku diwasiati guruku. Eja eh, ini kalau kawar robah keadaan negara nyawa menjadi ahli sunnah jamaah. Kalau nyawa kada sanggup maka provinsinya aja Kalimantan Selatan. Kalau ada kawajwa provinsi Kalimantan Selatan dijadikan ahli sunnah jamaah, maka adalah daerah daerahnya Martapura. Kalau ada kawajwa, maka kampung mah. Namun kampung Kawah kawajwa banyak nang kata katujuruan seorang jiwa, maka jiran nyawa. Jiran kada jiwa, kula warga nyawa. Kula warga kada jiwa, sarumahan nyawa. Sarumahan kada mau jiwa, nyawa sorongan barang itu terakhir. mata supaya harus sunnah wal jamaah kuping supaya harus sunnah wal jamaah lidah harus sunnah wal jamaah macam apa lidah harus sunnah wal jamaah lawan baca fatihahnya mustaqim kada harus sunnah wal jamaah lidahnya <laughs> hmm. macam apa kita seorang pendatang misalnya ulun ke hulu sungai sekali sampai di hulu sungai ulun jadi imam di masjid sana padahal ulun orang Martapura macam apa ahlu sunnahnya ahlu sunnah itu jangan sampai orang datang jadi kepala di kampung kurang istilah sekarang itu nang jadi pemimpin itu putra daerah jangan putri tikus mm -mm. ada yang hebat lagi pelit tikus pelit tikus bukan politikus pelit tikus mana sudah tikus pelit pula putra daerah Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran di dalam surah Taubah kalau kata hilaf bunyinya فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون hendaklah setiap golongan mengirim sebahagian daripada mereka itu ke luar negeri untuk menuntut ilmu. Hikmatnya sudah dapat ilmu kembali kepada negeri aslinya. Balik ke kampungnya. Pulang kampung. Untuk apa? Untuk menyampaikan ilmu yang dikaji di luar negeri tadi kepada orang kampungnya supaya orang kampung kembali kepada jalan kebenaran. Rasulullah menjelaskan, Ya ahlal Yaman, Yamanakum. Hai orang ahli Yaman, kembalilah ke Yaman. Jadi orang-orang nang asing dikembalikan kepada asal mulanya. Walaupun di Madinah itu ingin nuntut ilmu, udah alim disuruh mulik ke masing-masing negaranya untuk menyebarkan agama. Paham? Nah kesimpulan dari ayat dan hadis ini, hendaklah kita nang pendatang jadi makmum. Jangan si pendatang nang menjadi imam. Kalau si pendatang menjadi imam, itu ada di dalam ayat Quran. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan wa kadza yaf'alun. Setiap orang-orang yang sifatnya seperti raja atau terkebur, tatkala mereka itu datang ke satu kampung yang lain dari kampungnya, maksudnya lain dari daerahnya. Tatkala orang daerah lain masuk ke daerah yang lain, apa kerjanya orang-orang pendatang yang sombong? Afsaduha. Dia merusak keadaan-keadaan yang di daerah itu dirobahnya merubah keadaan yang di daerah orang berarti menghina lawan orang-orang yang di daerah itu berarti merasa inya itu sanggup memperbaiki berarti memadahkan daerah itu kurang baik apalagi berucap karena merta purah nak unda rusak nak unda hancur ya Allah seorang orang mana Allah Ta'ala kakinya malaikat menulis sombong babar seorang orang mana datang di mana Ini banyak yang sudah terlanggar oleh masalah Banyak terlanggar sampai ini. Almarhum Habib Ahmad bin Muhammad uh, bangsanya uh, itu nang di Semarang itu Habib Ahmad bin Muhammad ketiga halnya Segap Habib Ahmad bin Muhammad segap Semarang Beliau pada ketika dulu itu menakuni lawan aku Ujasidin nyawa membaca kitab kenapa Ujarku irsyadul ibad Waktu itu Ujar sidin bagus Kena unda malajari jari jama irsyadul qulub. Setahun aku bulik di sini, apa-apa nang aku gawi setahunan, kemudian kembali lagi ke sana ke dapat sidin, dibaca sidin, sondar ada laporan aku sedikit pun. Semua tingkah lakuku setahunan itu dibaca sidin. Habib Ahmad bin Muhammad. Kemudian Sidin duduk serombongan di teres di Jakarta di rumah Haji Abdul Qadir. kurang kita Martapura juga. Baik itu lalu Sidin berkio aku aku duduk di parak jamban serombongan mau Zen biasanya Nya Arab tuh pada Zen Ini menyambat aku di mana aja mesti Zen. Untung juga Zen lah. Ya kanya Jim biasanya. Hah, bakal hantu. Jin dan Jun. The back ya kau. Kemari. Datang ya. Eh. Pada datang situ. Alam Nasrah sudah turun enggak? Udah bah. Kenapa kamu suka ngelamun? Kalau udah turun alam nasra, nggak usah ngelamun lagi, percuma. Biom ya. Zen, semen mana? Cari dia, julak. Ada dalam kamar. Kada guring lagi julak, cerewet, cerewet mati sirip. Ada panggil. Lak, iya, apa nama? Sahabat Ahmad waktu iya, keluar julak bakal luar Seman berdiam dulu. Saksikan Zaini ini anak saya dunia dan akhirat wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Baca Fatihah. Habis itu Badruddin mana? Cari pulang. Guring. Guring bib tidur bib tidur rogot rogot rogot. Bangunin. Bahasa bahasa orang sana bangunin. Nah, mun kita sijil lah nenen. Dibangunakan Guru Badruddin Banglang apa kabar Zaini itu Habib Ahmad Mengyawiyah bangunnya beribad kemarin orang lama lambat bangunnya dikit hmm, datang ke situ Assalamualaikum Waalaikumsalam Badruddin Zaini kamu dan teman jadi saksinya. Zaini bin Abdul Ghani anak saya dunia dan akhirat. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Baca pulang udah. Ayo masing-masing gitu. Ya. Masing-masing pulang udah. Ayo. Ah, iya. Apa nih boleh. Ke kamar tuh juga julak, ke kamar julak juga. haji berlibat ke kamar berlibat juga habis. Ya. Limbah itu. Ini kemes malamnya Jumat. Siap sudah. Aku ini bersiap sudah lahir, sudah siap. Malam Jumat burda, malam Jumat. Sekalinya limbahnya para azan maghrib. Madi, presiden lawan anak Haji Kadir namanya Ahmadi. Datang Madi, siapkan mobil. Isi minyaknya. Jasa iya, dari Bahari minyak murah aja. Wah ini berapa kah? tahu? jadi ujar orang wayah ini wali kada ada lagi di Indonesia ya kanya wali ada di Indonesia minyak kada larang listrik kada larang telepon kada larang emangnya wali Allah Ta'ala bajual minyak kenapa dilibatkan? si dilejukin kumpang kampus nus membayari listrik ngurang kasih ngecarian nang bacari bacari jenah mau ayoja kita bisi Allah taala lamun kita merasa didolim kurang kita lapor lawan Allah taala aja saya umumkan kepada semua orang-orang yang di provinsi saya Kalimantan Selatan stop jangan ada yang bikin demo lagi kita hendaknya berdoa kepada Allah saja. Apa keadaan kita? Lapor kepada Allah. Jangan kita merusak keadaan sesama manusia. Manusia la haula wala quwata. Menolong kada kawa, menyakiti kada kawa. Kita harus buka kepada nang mendatangkan sesuatu dan bisa menggantikan sesuatu. Hentikan demo-demo di Kalimantan Selatan tarapkan dan lang, apa tingkatkan doa kita kepada Allah setiap tengah malam. Apa aja? Ya Allah, ulang kada panukar minyak. Lapor nantian murahkan harganya habis. Ini kada nang disalahkan sumenya sumenya nang kawannya su ajrail teman-teman. Kan sumenya berjual minyak kalau aja. Inya lawan kita sama aja hamba Allah juga kada badaya upaya juga baik kita langsung kepada Allah matinya setiap apa yang terjadi kita yakin dari Allah dan perubahannya kita yakin pun dari Allah juga jadi jangan mengurus yang di bawah kita urus yang di atas paham lah nya orang kawin tuh mulai di atas juga mainnya dulu ya kalau dah di atas dulu, dulu nah hanya mencari tanah ya karena dia kan ya karena dia kan dua kalau anu itu setelan mulai di atas dulu hanya berturun ke bawah hurusep pura-pura ada tahu ngalih mana pura-pura dalam perahuan ngalih Sudah aku sampaikan. Sebenarnya apabila ijtima aku tadi bujur, aku kada kada meyakini juga. Kalau ijtima aku tadi bujur dengan datuku kolam layang, maka itulah diantaranya kesan beliau. Harus Kalimantan Selatan jangan umpat tempatan kurang Barat demo. Ingatlah semua kata pekerjaan dari Allah dan merubahnya pun adalah Allah. Maka kembalilah kepada Allah semuanya. Nah, Kalau ijtima aku tadi bujur, berarti kada salah. Sebab aku kada wani menyatakan bujur dan kada wani menyatakan salah. Cuma dalil Nabi ada almarhum man ahab. Siapa yang paling dikasihinya, maka di situ inya -betapa. Kalau ada kalam kayan kasih lawan aku, maka silin tetap dikaya aku. Kalau itu. Apalagi orang tua sudah mati itu bebas, tidak ada penyakit lagi. Cucunya nambah penyakitkan siang malam ini, maka niscaya cucunya ini dielangi oleh batunya. Karena nang bagus, nang sehat, dielami nang garing. Bukan nang garing, dielang kaya nang sehat. Itu ngalanya talipang. Tahu talipang? ya jatah paling ajaib orang nang kada baduit mau utang lawan nang baduit kan talipang ya kan murid mau utang lawan guru kan tapaling jua sudah aman-aman aja di Kalimantan Selatan kada ada demo kada ada macam-macam kada ada Udah. Yakin bahwa semuanya cepat kerjaan sesuatu terbit dari Allah dan nang marobahnya hanya Allah, nang lain tidak kawa. Setiap apa-apa nang kala kita senangi itu adalah sebagai artinya peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah. Minyak larang peringatan. Listrik larang peringatan. Telepon larang peringatan peringatan bini wani peringatan mintuha karena merangi peringatan peringatan apa bahwa kita salah langkah kenapa garang mau mengambil mintuha nangka itu kenapa mau kawin lawan anak bini nangka itu kan kita nang salah kenapa jadi menunjuk DPR lawan bupatinya lawan gubernurnya nang kayak itu kan kita nang salah kadinya orang orang nang salah seorang nang salah pilih tapi lah durian bah ada ya kada tapi lah durian nang bukan nang hebat kalau dia durian hebat durian bangkok tapi kita tapi lah durian bangkak bukan bangkok bangkak salah kita salah kita Tuhan kada salah Wa ma ana bidzallamin lil abid. Saya tidak menzalim hamba saya, berarti hamba yang menzalim dirinya. Matinya sudah dipadahkan teliti sebelum teliti sebelum sebelum sebelum membeli. Kalau nak nukar duriannya teliti dulu. Kalau pina duriannya itu kada sing lobangan tapi mantah. Apalagi nyata-nyata baluang duriannya baluang. Nyata benar di dalamnya ada. Ya Allah biha.